Bab terakhir yang telah kita selesai kaji dan bahas berkaitan dengan bab as-sutrah wa wujubuha. Bab sutrah dan kewajibannya. Dan bahwasanya seseorang yang sholat diwajibkan untuk mengambil sutroh guna menghalangi dari e, antara dia dengan sholatnya <clears throat> kemudian juga menghalangi dari orang yang lewat di ada ada di hadapannya kemudian dari ukuran sutroh tingginya adalah sekitar satu kilan atau lebih kemudian lebarnya itu tidak terbatas. Itu ukuran minimalnya. Adapun berkaitan dengan hukum sutrah menggunakan garisan maka ini tidak sah atau tidak digunakan sebagai sutrah dikarenakan hadis-hadis dalam permasalahan ini hadisnya lemah atau dhaif Kemudian jarak antara dia dengan sutroh tadi itu tiga zirah atau tiga hasta. Jarak antara dia dengan sutrohnya. Kemudian diwajibkan untuk merapat mendekati sutroh. Dan telah kita nukilkan beberapa pembahasan kalam ahlu ilm dalam permasalahan ini. Berkaitan dengan sutrohnya makmum, ini adalah sutrohnya imam seorang makmum tidak disyariatkan untuk mengambil sutroh sendiri namun dia mengikuti sutrohnya al-imam kemudian berkaitan dengan permasalahan hukum melewati orang yang sholat ini termasuk perkara yang diharamkan dan di sana terdapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginya untuk berdiri selama 40 waktu ini lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat berkaitan dengan makmum maka sutrahnya dia adalah sutrahnya imam oleh karenanya para ulama membahas bahwasanya ketika dan juga dari hadis Ibnu Abbas dijelaskan apabila seseorang melewati di antara makmum maka ini tidaklah dilarang. Tidaklah dilarang. <clears throat> Kemudian berkaitan dengan sutra, ini tidak diperkenankan untuk menggunakan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kalamullah Al-Quran, kemudian juga terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW dari kitab-kitab ahlul ilm. Ini tidak diperkenankan. Ya, dia bisa menggunakan segala sesuatu selain daripada hal-hal hal-hal seperti ini. Nah. Kemudian berkaitan dengan hukum al-mudafa'ah, hukum menahan orang yang lewat. Ini perkaranya adalah wajib. Ketika dia mampu dia tahan. Nah, diwajibkan bagi seorang yang sholat untuk menahan siapapun yang lewat di hadapannya. Kemudian diantara amal dari para salafun salih Ridwanullah alihi majma'in Bahwa ketika mereka mendapati ada seorang yang sedang sholat Namun dia tidak menggunakan sutroh Maka dia memberikan Atau dia duduk di hadapannya Menggunakan punggungnya sebagai sutroh al-musalli tersebut Wallahu ta'ala alam Taib kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ma yaqta'u salata hal-hal pemutus salat wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqta'u salatur rajuli aw yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rihl aw ka akhiratir rihal al mar'atu al haidu wal himaru wal kalbul aswadu Qala Abu Dharrin qultu ya Rasulullah ma balul aswadi minal ahmar faqala al kalbul aswad syaitan hadis dari sahabat Abi Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dikecualikan dari lafad al-haidu yang diletakkan dalam tanda kurung ini lafadznya dihukumi oleh al muhaddisin sebagai lafadz yang syadz. Jadi tanpa menggunakan lafadz al-haidu. Ini dalam riwayat Muslim. Dan Nabi saw bersabda, terputuslah solatnya seseorang apabila dia tidak menggunakan penghalang atau sutroh seukuran tempat duduk tunggangan hewan. Yaitu yang pertama adalah seorang wanita, kemudian yang kedua adalah keledai, kemudian yang ketiga adalah al-kalbul aswad, al-kalbu yang berwarna hitam. Berkata perawi Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mengapa warna hitam?" bukan warna merah. Maka Rasulullah menjawab, dikarenakan warna hitam itu adalah syaitan. Nah. Dalam bab ini terdapat beberapa al-masail. Permasalahan yang pertama, hal yaqta' salatul rajuli syai'un. Permasalahan yaitu apakah terdapat sesuatu yang memutus solatnya seseorang. Apakah di sana terdapat sesuatu yang dapat memutus sholatnya seseorang? Di sini terdapat beberapa kalamin ahli ilm. Dan yang rajih, yang tepat sesuai dengan dalil yang terlihat jelas bahwasanya terputuslah sholat seseorang ketika dia dilewati oleh seorang wanita atau keledai atau juga Al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Namun dengan syarat, lakin idha lam yakun bayna yadaihi as-sutrah. Dengan syarat ketika dia sholatnya tidak menggunakan sutrah. Nah. Dalilnya apa? Sebagaimana disebutkan hadis dalam bab. Ya, telah disebutkan di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatul rajul au yaqta'u salat rajul terputuslah atau batallah salatnya seseorang dalam riwayat yang lainnya disebutkan lebih jelas dalam Musnad Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tu'adus salati man marra man marra al mar'ata wal kalb al aswad wal himar sholat seseorang itu diulangi ketika dilewati oleh ya hal-hal yang telah dijelaskan tadi tiga hal berikut nah ini dalil yang lebih asrah yang lebih jelas nah. ketika di sini disebutkan almarah dilewati seorang wanita nah maka di sini e, tergambar ya di benak kita Bagaimana ketika seorang wanita lewat di hadapan sholat kita? Ya, ini maka ketika kita tidak menggunakan sutroh, maka sholatnya terputus. Namun di dalam kondisi ketika dilewati keledai atau al-kalbul aswad ini mungkin sangat jarang sekali. Dan ini adalah pendapat dari madhab al-hambali. Pendapat al-hambali. Wabnu Hazm. Termasuk dari ulama yang ada di saat ini adalah penulis Al-Albani, kemudian juga Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Dan juga tarjih dari Syekhul Islam Taimiyah. Wa amma idza kan ya adapun ketika idza kana hunaka sutrah, adapun ketika seseorang salat dia menggunakan sutrah. Maka di sini fala qata'an fi. Maka tidak ada satupun yang dapat memutuskan salatnya ya, ketika menggunakan sutroh maka tidak akan terputus walaupun dilewati oleh tiga hal yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis. Faida lam yakun bayna yadaihi. Ya, maka ketika dia tidak ada di hadapannya penghalang. Ketika ada penghalang, maka tidak terputus sholatnya. Nah, maka di sini kita dapatkan faidah pentingnya untuk menggunakan sutroh. Yaitu apa? Agar tidak terputus sholatnya ketika dilewati oleh seorang wanita ataupun uh, al-himar ataupun al-kalbul aswad. Qala Ibnu Khuzaimah Al-Imam Ibnu Khuzaimah menjelaskan dan ini termasuk dari pendapat beliau dalam kitabnya As-Sahih fihi dilalah wadihah dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat jelas yang gamblang. Idza lam yakun baina yadayhi mithla muakhiratir rihal darrahu mururud dawab baina yadayhi. Apabila di hadapannya itu tidak ada penghalang sutrah maka akan memodoratkan solatnya dengan lewat-lewatnya hewan ya, hewan-hewan tersebut keledai dan juga anjing yang berwarna hitam. Nah, Wallahu taala alam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, al-masalah tsaniyah. Ma ma'na al-qat'u fi hadal hadis? Apa yang dimaksud dengan al-qat'u? Terputus dalam hadis ini. Apakah yang dimaksud yaitu terputus pahalanya ataukah terputus sholatnya? Maka pendapat yang rajih adalah yang kedua. Ini maksud dengan al-qat'u di sini terputus yaitu al-butalan wal fasad. Salatnya batil kemudian rusak. Nah, dikarenakan di antara yang dijelaskan oleh para ulama waqala al-arab orang Arab ketika mereka menyebutkan Kota syai' qata'a asy atau asy ay fasalat an hadha juz min juz'in akhar ketika disebutkan kota telah terputus sesuatu maka yang dimaksud yaitu telah terpisah telah terpisah satu dengan yang lainnya maka di sini disebut sebagai kota nah. وهذا مذهب الحنبلي وترجيه ابن تيمية والمصنف ibnu باس وابن عثيمين وغيرهم يعني terjih di antara mazhabnya al-Hanbaliyah. Nah. Wa Ibnu Qudamah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan dalam kitabnya Al-Mughni wala farqa fil butlani bainal fardi wan nafli lu'umumil hadis. Dan tidak ada perbedaan antara batalnya e, salatnya baik salat fardu ataupun salat sunnah. Nah. Oleh karenanya e, perintah untuk al-mudafa'ah ini ya sangat ditekankan yaitu menahan orang yang lewat di hadapan sholat kita. Nah. Namun ketika sudah terlewati dan dia tidak menggunakan sutroh, maka sholatnya itu terputus atau batal. Wallahu taala alam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wal kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Di sini dikhususkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada yang berwarna hitam saja Antara alasannya adalah bahwasanya dia ini adalah syaitan. Ya, syaitan yang berupa dalam bentuk seekor hewan, al-kalbu. Nah, dan syaitan sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa dalil disebutkan ada yang bisa terbang. Mereka mampu untuk terbang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan terbang ada yang diciptakan seperti manusia. Dia tidak bisa, tidak bisa terbang dan hidup seperti manusia. Jalan nah, dan semisalnya seperti manusia. Dan ada juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti binatang-binatang melata atau hewan-hewan. Ya, seperti anjing kemudian ular, ya kan dalam beberapa hadis disebutkan seperti itu. Nah, ini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya memang e, ada dari kalangan syaitan itu ya, al-kalbul aswad. <clears throat> Adapun yang selainnya dari selain warna hitam, maka ini tidak memadaratkan sholatnya. Misalkan warnanya putih ya, atau coklat, nah, ini tidak memadaratkan e, sholatnya. Kemudian almarah, apa yang dimaksud dengan wanita di sini? Yang dimaksud dengan wanita di sini adalah wanita yang sudah balik. Wanita yang sudah mencapai usia balighah atau wanita yang sudah mengalami al-haid. Adapun wanita yang masih kecil, ya, anak wanita, anak perempuan, maka ini tidak memadaratkan sholatnya. Nah. Kemudian al-himar, keledai ini secara umum, mutlakan seluruhnya segala bentuk jenis dari ya al-himar maka ketika melewatinya ini solatnya teranggap terputus namun kembali tadi diingat dengan syarat apa dia tidak menggunakan sutroh wallahu taala a'lam apabila menggunakan sutroh maka tidak ada yang memudaratkan Baik. Permasalahan yang ketiga, al-mas'alah tsalitsah Wahal taqta'u al-mar'atu salat al-mar'ah. Apakah terputus salatnya wanita ketika dilewati oleh wanita juga? Ya, apakah terputus salatnya? Maka di sini terdapat khilaf perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu ada yang menyebutkan tidak terputus, ada yang menyebutkan terputus. Dan yang kedua inilah yang rajih. Bahwasanya terputus salatnya. Nah, dikarenakan apa? dikarenakan syariat itu datang secara umum berlaku pada kalangan laki-laki maupun kalangan wanita sehingga ketika apabila sholat seorang wanita dilewati oleh wanita yang lainnya dalam keadaan dia tidak menggunakan sutroh maka sholatnya harus diulangi atau batal teranggap batal wallahu taala a'lam طيب Qala al-musannif rahimahullahu taala As-salatu tijahal qabri Salat menghadap ke kuburan Di sini akan dijelaskan bagaimana mengha hukum menghadap atau salat di e, tempat perkuburan atau menghadap di kuburan nah, atau juga ketika masjid yang di dalamnya terdapat kuburan Nah, bagaimana menyikapi sholat di dalamnya. Waqala rahimahullah wa kana yanha 'anis salati tijahal qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang melarang umat, umatnya untuk menunaikan sholat menghadap ke kuburan. Nah, maka beliau bersabda "Fayakul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk-duduk di atasnya. Di sini terdapat larangan sholat menghadap ke arah kuburan, kemudian juga duduk di atas kuburan-kuburan tersebut. Hadis dari sahabat Abi Marthad. Abi Marthad Kanas ibn al-Husain Abi Marsad Kannas Ibn Al-Husain Al-Ghunawi di dalam uh, Sahih Muslim di dalam Sahih Muslim Dalam hadis ini terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat untuk menghadap ke kuburan dan larangan ini hukumnya adalah haram. Ya, asal dari hukum larangan yaitu adalah haram. Dalam hadis yang lainnya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al ardu kulluha masajid ilal makbarati wal hammam. Ya. Seluruh tanah yang ada di permukaan bumi ini adalah tempat yang bisa digunakan untuk sholat ya kecuali tempat kuburan makbarah kemudian juga tempat kamar mandi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang e, Nasoro dan orang-orang Yahudi di mana mereka menjadikan kuburan daripada nabi-nabi mereka atau wali-wali mereka sebagai tempat sholat. Ya Rasulullah SAW bersabda, "La'natullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Ya, dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, melaknat kaum Nasara di mana mereka menjadikan ya, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat peribadahan. Dalam hadis yang lain disebutkan di antara lima keistimewaan yang diberikan atas umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajulat liyal ardu masjidan wa dan telah dijadikan atasku itu bumi ini adalah tempat yang suci tempat yang suci. Berkaitan dengan hukum salat menghadap kuburan, ini telah kita sebutkan ya, larangannya dan di sini terjadi khilaf di antara ahli ilmu. Namun yang rajih bahwasanya hal tersebut adalah haram, dilarang dan bahkan termasuk dari perbuatan kesyirikan. Termasuk daripada perbuatan kesyirikan dengan dalil dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya atau masalah yang berikutnya adalah bagaimana keadaan sholatnya? Apakah dihukumi sah ataukah dihukumi sebagai sholat yang e, batal? Ya, nah. Di sini terjadi khilaf di antara ahlul ilm. Ya. Nah. Dan Allah taala alam dari beberapa dalil di sini terjadi khilaf yang sangat kuat. Ada yang menyebutkan sholatnya batal nah, sholatnya batal dalilnya pun sama kemudian ada menyebutkan sholatnya sah namun dinafikan dari pahalanya dinafikan atau ditiadakan dari pahalanya nah dan wallahu taala alam dari beberapa masalah di sini yang kedua inilah yang lebih tepat ya. bahwasanya sholatnya ini tetap sah namun dia dinafikan dari pahala sholat dan juga apa dia diberikan ancaman laknat kemudian yang semisalnya dengan dosa-dosa yang sangat besar. Nah, wallahu taala alam. Ketika berpendapat dengan pendapat yang pertama maka maka dia harus diwajibkan untuk mengulangi salat-salatnya. Nah, namun ketika dia ya berpendapat dengan pendapat yang kedua maka sholatnya itu tetap uh, sudah teranggap ya, tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu taala a'lam. Tayyib. Untuk masalah yang berikutnya kita ambil pada kesempatan yang selanjutnya. Nah. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم